Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ya, kajian kita, ada sedikit saya ingin membetulkan ya, sehingga tidak salah apa yang dinisbatkan kepada saya. Saya sebetulnya diterima di S3 tapi masih belum disidang S2-nya. Ya. Belum masih disidang, masih belum diberi gelar MA tapi saya sudah diterima S3. Antum gak usah bingung. <laughs> ya. <laughs> ya, jadi mudah-mudahan sebentar lagi di sidang, ya, sebentar lagi di sidang, kemudian baru dikasih gelar M, MA. Sekarang ini masih LC. LC pun juga tidak, sebetulnya BA sekarang gelarnya, ya. Ini sekedar membenarkan aja sehingga tidak dinisbat, tidak dinisbatkan kepada saya. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita hari ini apa? Memetik pelajaran dari hijrah ke ke Habasyah. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun kelima Hijriah ketika kaum muslimin ditimpa, diuji, disiksa oleh kaum kufar Quraisy pada saat itu. Pada saat itu turun sebuah ayat di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini wa ardullahi wasi'ah dan bumi Allah sangatlah luas. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batasnya. Ayat ini mengisyaratkan tentang bolehnya seorang pada masa itu para sahabat Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habasyah. Pada saat itulah Rasulullah SAW beliau bersabda, beliau berkata yang mana sanadnya diperselisihkan oleh ahlul ilm. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Lau harajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha mulkan la yadlimu indahu ahad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Raja ini dikenal dengan Raja An-Najasyi. Dikenal dengan diberi gelar Raja Raja Najasyi. Para ulama menyebutkan namanya adalah Ashamah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mata al-yawm rajulun salih faqumu fasallu ala akhikum ashamah kata Rasulullah SAW pada hari ini mati laki-laki yang saleh faqumu fasallu ala akhikum kata Rasulullah maka kalian bangkitlah bangunlah dan solatkanlah untuk saudara kalian ashamah yang bernama ashamah Para ulama mengatakan raja yang dimaksudkan kata Rasulullah SAW raja yang tidak menzalimi seorang pun namanya adalah as ashamah. Ya. Makanya ketika dia meninggal Rasulullah SAW pun menyolatkannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Na'an najasiyu fil yawmil ladhi mata fih wa kharaja bihim ila musalla fasaffa bihim wa kabbar arba takbirat. Kata Rasulullah SAW, ya, beliau memberitakan kabar memberitakan kematian tentang seorang raja yaitu Najasyi. Kemudian beliau pun keluar ke musalla bersama para sahabatnya. Kemudian pun beliau mengatur barisan, kemudian beliau bertakbir dengan empat takbir. Ya. Inilah raja yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, Raja An-Najasyi. Terus bagaimana hijrahnya? Pada tahun kelima Rasulullah SAW ya, beliau berhijrah. Ya. Beliau berhijrah bukan Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW berhijrah untuk ke negeri Habasah. Kurang lebih ada sekitar 12 laki-laki pada saat itu. Dan ada empat orang perempuan yang berhijrah menuju negeri Habasah. Pada saat itu dipimpin seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan beliau berhijrah bersama istri beliau yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW memuji Utsman dan istrinya. Kata Rasulullah, "Innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi salam." Kata Rasulullah, sesungguhnya awwalu baitin rumah yang pertama kali dua orang keluar dua orang bersaudara, dua dua suami istri Orang yang pertama kali berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Ibrahim dan Lut alaihi salam. Kemudian ketika mereka sampai di Habasah, mereka disambut oleh Raja Najasyi. Disambut oleh Raja Najasyi. Disambut baik. Mereka pun tinggal tidak begitu lama. Karena orang-orang muslimin pada saat itu mendengar kabar berita dari Mekah bahwasanya orang-orang kufar Quraisy telah memeluk agama Islam. Kebanyakan di antara mereka telah memeluk agama Islam. Terdengar bagi mereka bahwasanya mereka tidak lagi menyiksa kaum muslimin. Mereka tidak tidak lagi menindas kaum muslimin. Pada saat itu sebagian sahabat Nabi pun yang berhijrah ke Habasah mereka pun balik. Iya. Habasah ini di negeri Afrika sana. Di negeri Ethiopia sana di dalam bahasa Arab yang ditemukan ya, kata ifriki ya, ya itu tidak maksudkan orang-orang kulit hitam enggak. Tapi biasanya dimaksudkan adalah negara Tunisia. Ya. Ulama terdahulu ketika mereka berbicara ya, maka di dalam biasanya yang mereka maksudkan adalah daerah Tunisia. Ya. Ada Qadi ya, Hakim ifriki maksudnya adalah Tunisia. Adapun hal Habasyah yang masukkan di sini adalah negeri Afrika yaitu Ethiopia. Ya. Nah, kebalik ya. Pada saat itu pun sebagian kaum muslimin berhijrah kembali mereka ke kota ke kota Mekah. Dikatakan dan riwayat ini ada riwayat yang lemah sebab kenapa kaum muslimin ya terdengar di kalangan kaum muslimin bahwasanya mereka kembali lagi ke negeri Habasyah disebabkan katanya Rasulullah SAW ketika beliau membaca surah An-Najm ya. Beliau ketika membaca itu lat tawal uzza wa manat salisatul ukhra kata Rasulullah ya, ketika beliau me, mengucap membaca ayat ini ketika sholat ya kemudian beliau mengucapkan tilkal garanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja ya pada saat itu Rasulullah SAW pun ya membaca tilkal garanik kata Rasulullah SAW, sesungguhnya itulah garanik itu artinya burung bangau ya sebagian orang yang meriwayatkan ini maksudnya adalah Tuhan ya Tuhan Tuhan sesembahan orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Wa inna syafa'atuhunna laturtajah. Sesungguhnya syafaat mereka lah yang diharapkan. Ketika mendengar ini, kaum kufar Quraisy pun sujud. sujud. Oh, sekarang Rasulullah SAW tidak membenci Tuhan kita lagi. Sekarang Rasulullah SAW memuji Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya pun mereka su sujud. Ya. Maka sujudlah kaum muslimin pada saat itu. Nah, tetapi cerita ini cerita yang tidak benar, cerita yang tidak sahih. Ya cerita yang tidak sahih bahwasanya cerita Garanik masyhur di buku-buku sirah, ya di buku-buku sejarah. Tetapi cerita ini cerita yang tidak benar. Cerita yang tidak eh, berdasarkan hadis-hadis yang yang lemah. Kenapa? Karena maknanya tidak sesuai. Pertama, ya. Makna, selain sanatnya lemah, maknanya tidak sesuai. Garanik maknanya adalah burung bangau. Tidak ada kaitannya dalam secara bahasa yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu para ulama membatalkan membatalkan cerita ini. Tetapi yang jelas bahwasanya para kaum muslimin sebagian di antara mereka kembali lagi ke ke kota Mekah, ya, ke kota Mekah karena dengar berita bahwasanya orang kufar Quraisy sebagian mereka masuk Islam, sebagian mereka berhenti menindas kaum muslimin. Ya. Ketika mereka sampai ternyata tidak demikian. Sudah jauh-jauh sebelumnya mereka berhijrah. Ya. Ketika mereka kembali, tiba-tiba ternyata keadaannya tidak berubah. Akhirnya pun sebahagian balik lagi ke Habasyah. Sebahagian ya, mereka pun minta perlindungan dari orang orang kufar Quraisy. Ya. Pada saat yang inilah Rasulullah SAW memerintahkan kembali para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Yang kedua kalinya. Ini yang dikenal hijrah Habasyah yang kedua kedua kalinya. Pada saat itu dipimpin ya, Rasulullah SAW ya, Para sahabat saat itu nyuruh para sebagian besar para sahabat Nabi SAW hijrah. Ya. Kurang lebih dari 80 sahabat berhijrah ke kota Habasyah. Dan 18 dari wanita. 80, lebih dari 80 dari pihak laki-laki, lebih dari 18 dari pihak wanita. Di antara yang berhijrah pada saat itu adalah sepupu Nabi SAW, Alaihi Wasallam Ja'far ibn Abi, Ta, Abi Talib termasuk orang yang berhijrah pada saat itu Nah, ketika sampai di kota Habasyah, ya, mendengar berita ini dari kalangan kaum kufar Quraisy pada saat itu, kaum kufar Quraisy mengutus ya, dua orang ya, delegasinya untuk meminta kepada Najasyi agar dikembalikan ke kota Mekah. Ya. Agar dikembalikan ke kota Mekah. Di antaranya yang adalah Amr bin As sebelum beliau masuk masuk Islam. Abdullah bin Rabi'ah Ya, dua orang ini diutus oleh orang kufar Quraisy yang mana mereka ini adalah orang yang pandai berbicara. Pada saat itu diutuslah dua orang ini ya, untuk mengembalikan orang-orang yang berhijrah ke kota Habasyah agar kembali ke kota Mekah. Ya. Bayangkan, ya. mereka sudah meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Bahkan di antara mereka ada meninggalkan anak ya, anak-anak kemudian dikejar. Ya. Sudah sampai di sana dikejar kembali. Dikejar agar dikembalikan ke kota ke kota Mekah. Ya. Pada saat itu Amar bin As dan Abdullah bin Rabi'ah mereka datang membawa hadiah. Ya. Ini hebatnya Amr bin As ya. Orang-orang kufar Quraisy tahu ya bahwasanya di antara melembutkan di, di antara mempermudah urusan mereka adalah dengan cara memberikan hadiah, hadiah dengan cara menyogok. Pada saat itu, ya, hadiah yang paling disenangi oleh orang-orang Habas ya, negeri Habas adalah kulit. Ya. Kulit, ya, al-udum. Ya. Mereka sangat menyenangi apa kulit. Ya. Entah itu kulit dari eh, kulit dari kulit dari eh, kulit dari sapi. Yang jelas mereka menyenangi hadiah yang berupa kulit. Pada saat itu dikumpulkanlah. Ya. Mereka membawa hadiah semacam ini sangat banyak sekali. Sampai kota Habasyah, Amr bin As pun menyerahkan semua kulit-kulit ini, semua hadiah ini kepada uskupnya. Kita tahu Najasyi adalah beragama Nasrani. Nasrani sebelum dia memeluk Islam. Mereka menyerahkan hadiah ini kepada para uskup-uskup Najasyi, pendeta-pendetanya yang diistilahkan dengan batarik. Ya. Kemudian, ya, pada saat mereka telah mengasihkan hadiah tersebut kepada para pendeta-pendeta ini, pada saat itulah ya, Amr bin As mengasihkan kepada Raja Najasyi sambil dia berkata. Perhatikan perkataannya. Ayuhal Malik, inna fityatan minna sufaha faraqu dina qaumihim walam lam yadkhulu fi dinika ja'u bidinin mubtadi'in la na'rifuh wa qad laja'u ila baladika wa ba'asna ilayka fihim asyairahum abaahum wa a'mamahum wa qaumahum litarudduhum alaih fahinnum a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fi kata Amr bin As ayuhal malik wahai raja inna fityatan minna sesungguhnya kata dia ada di antara kaum muda kami subaha mereka adalah orang bodoh lihat ini uslub ahlul jahiliyah Ya. Uslub ahlu jahiliyah, cara orang ahlu jahiliyah ketika mereka ingin ya menjelaskan kepada orang lain bahwasanya ajaran yang dibawa adalah ajaran yang tidak benar dengan cara apa? Dengan cara memberikan nama yang tidak pantas. Dan cara seperti ini adalah cara yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang. Ya. Makanya orang-orang kufar Quraisy ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, mereka katakan apa? Lisha irim majnun. Rasulullah SAW ada penyair tapi gila. Dan cara semacam ini digunakan oleh orang-orang zaman sekarang jika mereka ingin menghina orang yang melaksanakan sunnah. Ya, orang pakai cadar ninja ya, seperti itu. Ya. Orang yang berjenggot oh, kayak kambing dan semacamnya. Ini adalah cara terdahulu yang digunakan oleh orang jahiliyah dan diikuti oleh orang zaman sekarang. Ya. Kata dia, Inna fityatin minna Mereka adalah orang bodoh. Perhatikan, dia memberikan nama kepada orang yang menjalankan al-haq dengan subha. Ya. Tapi kebalikannya, ya. kalau seandainya orang tersebut bermaksiat, diberikan nama yang indah. Ya. Diperlembut ya. Orang berzina dikatakan selingkuh. Ya. Diperlembut. Ya. Sehingga saya kadang-kadang sering ditanya, Ustaz apa hukumnya selingkuh? Jangan dibilang selingkuh, berzina. Ya. Kenapa? Karena ini memperlembut seseorang untuk bermak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bahasa agama, bahasa syariat itu lebih keras. Zina itu lebih keras menusuk ke dalam hati seseorang. Setiap orang tahu bahwasanya itu perbuatan dosa besar. Tapi berselingkuh orang kadang-kadang oh, mungkin dosa kecil ini. pada sama. Ya. Mungkin bisa jadi lebih besar dia berselingkuh terhadap tetangganya, ya berzina terhadap tetangga tetangganya. Ya. Kemudian Kata kata kata mereka, "Faraku dina Sungguhnya mereka telah berpisah keluar dari agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinika. Dan dia mereka ini yang berhijrah kepada engkau tidak masuk dalam agamamu. Ja'u bidinin mubtadi'in. Mereka ini datang dengan agama baru. Kita tidak mengetahuinya. Waqad laja'u ila baladika. Sesungguhnya mereka datang ke negerimu untuk berlindung dan kami diutus oleh keluarga-keluarga mereka, bapak mereka, paman-paman mereka, kaum mereka agar engkau mengembalikan mereka kepada kami. Dan sungguhnya mereka mengetahui apa yang diperbuat oleh kaumnya. Kemudian ya, karena tadi batariknya, uskupnya tadi sudah dikasih ya, hadiah macam-macam, mereka pun mengatakan sadaqa ayuhal malik. kaumahum a'lamu bihim kata Batarik, kata uskupnya, kata pendeta-pendeta najasi betul, ya. Betul, ya. Wahai raja, sesungguhnya kaumnya mereka ini lebih mengetahui. Fa'aslimhum ilaihima. Wahai raja, serahkanlah kepada mereka berdua kaumnya, ya. Orang-orang yang berhijrah kepada engkau. Tapi lihat, Rasulullah SAW mensifati Najasyi raja yang yang adil. Apa yang dikatakan oleh Najasyi? Perkataan yang bagus sekali, perkataan yang indah. Dia katakan, La amrullah, la aruddahum alaihim, hatta ad'uhum فأكلمهم فأنظر ما أمرهم قوم لجوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا غير ذلك manatuhum minhuma wa ahsantu jiwarihim ma jawaruni qalu naqul wallahi ma alimna wa ma, ma amarana biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kata kata Najasi la amrullah demi Allah kata Najasi saya tidak akan menyerahkan mereka sampai saya memanggil mereka berdua sampai saya memanggil kaum muslimin ya akan saya ajak mereka bicara dan akan saya melihat apa yang mereka katakan. Ya. Akan saya lihat tentang apa perkara mereka ini berselisih kepada engkau. Kata Raja Najasyi, saya tidak mungkin menyerahkan sekelompok orang yang datang ke negeriku, ya, meminta perlindungan, meminta perlindungan dariku, dan dia memilih pelindung, pelindunganku dari perlindungan selainku. Dan kalau seandainya apa yang mereka katakan, ya, sesuai ya, apa yang engkau katakan wahai kufar Quraisy kata Najasi maka saya akan menyerahkan ya, mereka kepada kalian dan jika seandainya perkataan di mereka ber, berbeda dengan apa yang engkau katakan ya, maka saya akan memperbaik akan saya akan lebih akan saya berikan mereka lebih fasilitas yang lebih karena mereka telah meminta perlindungan kepadaku ya Kemudian mendengar hal demikian pun para sahabat pun terdengar dari kalangan sahabat bahwasanya telah datang Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah bernegosiasi dengan Najasyi agar mereka dikembalikan ke kota Mekah. Terdengar dari dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu pun sebagian sahabat pun bingung. Ya, perhatikan, ya, kit, ya, sikap sahabat di saat-saat yang genting. Dan ini nanti kita akan ambil faidah di akhir cerita. Pada saat itu pun para sahabat pun bingung apa yang kita katakan kata sahabat. Ya. Sebagian sebagian sahabat mengatakan wallahi, sebagian sahabat bersumpah, ma ma allamana wa ma amarana biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan kita katakan sebagaimana yang diajarkan nabi kita. Dan apa yang diperintahkan oleh nabi kita, itulah yang kita katakan kepada Najasyi. Apapun yang dia perbuat kepada kita kata, kata para sahabat. Kemudian pada saat itulah ditunjuk seorang sahabat itu Ja'far bin Abi Talib untuk berbicara. Untuk berhujjah, berdialog dengan Amr bin As pada saat itu. Berkata Najasyi, riwayat ini di, disebutkan dalam Mustad Ahmad, dalam uh, di, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya, ya, dengan sanad yang hasan. Ya. Beliau mengatakan, "Mahadad din alladhi qad faradtum fihi qaumakum wa lam yadkhulu bihi fi dini wala fi din ahad min hadhi min hadhil milal. Kata Najasi, "Ma din? Agama apa yang kalian bawa? Yang mana kalian telah berpisah dari kaum kalian dan kalian tidak masuk kepada agamaku, tidak masuk agama Nasrani kalian, wala fi dini ahadin min hadhil milal dan tidak masuk pada agama-agama sebelum kalian." Ya. Kalian tidak memeluk agama Nasrani, juga tidak memeluk agama-agama yang telah telah ada. Kemudian berkata Ja'far ya, dengan perkataan yang sangat bagus, ya. perkataan yang sangat indah, perkataan yang sangat mantiki, ya. ya sangat mantik luar biasa. Ja'far mengatakan, Ayuhal Malik, kunna kauman ahli jahiliyah. Dulunya kami adalah orang jahiliyah. Na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Wa na'kulul mayitah. Kami memakan bangkai Wanak na'til Kami mengerjakan maksiat. Perbuatan keji. Wanak taul arham. Kami memutus tali silaturahim. Wanusi ul jiwar. Kami berbuat jelek kepada tetangga kami. Dulunya waktu kami jahiliyah. Wa ya'kul qawyu minna ad-da'if. Yang kuat di antara kami bertindak semena-mena terhadap orang yang lemah di antara kami. Fakunna ala dhalik. Itulah keadaan kami dahulunya kata Ja'far hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Na'rifu nasabah. Kami mengetahui nasabnya. Wa sidqah dan kami mengetahui kebenarannya. Wa amanatah dan kami mengetahui amanahnya. Wa afafahu dan kami mengetahui kehormatannya. Pada ana ilallah dan rasul ini mengajak kami kepada Allah wahidah untuk mengisahkan Allah wa na'buduh untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala wa nakhla ma kunna na'bud nahnu wa abauna min dunihi min al-hijarati wal awsan dan Rasul ini memintakan kepada kami agar kami berlepas diri dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami dari menyembah batu dan berhala wa amara nabi sidqil hadis dan Rasul ini memintakan kepada kami berkata benar wa ada'il amanah dan berkata jujur wasilaturrahim dan menyambung tali silaturahim wa husnul jiwar dan berbuat baik kepada tetangga wal kafu anil maharim dan kami menjauhi dari apa-apa yang diharamkan wad dima dan kami meninggalkan pertumpahan darah wa nahana anil fawahish dan Rasul ini mencegah kami, melarang kami dari perbuatan keji, wa qaulil perkataan dusta, wa akil yatim, dari memakan harta anak yatim, Wakat fil muhsanat dan Rasul ini melarang kami untuk menuduh orang mukminah, seorang mukminah berzina. Wa amarana an na'budu wahid wa, wa amarana an na'budallaha wahidah. Dan Rasul ini menyuruh kami hanya untuk menyembah kepada Allah, la nusyrika bi syai'a, tidak menyekutukannya. Wa amarana bis shalah waz zakat dan dia memerintahkan kepada kami salat dan zakat. Kemudian Ja'far menyebutkan perkara-perkara Islam, ya. Yeah. Kemudian kata Ja'far, "Fasaddaqnahu wa amanna bihi." Kami pun membenarkannya dan kami pun beriman kepadanya. Wattaba'nah dan kami pun mengikutinya. Alama ja'a bihi minallah. Ya. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Falam nusuk bihi syai'an dan kami pun tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haramna mahrama alaina dan kami pun mengharamkan apa yang telah diharamkan atas kami. Wa halal wa halalna ma ahallana dan kami pun menghalalkan apa yang telah dihalalkan bagi kami. Kemudian kata Ja'far, fa'ada alaina qaumuna. Kemudian kaum kami berbuat zalim kepada kami. Fa'adzabuna, mereka mengadab kami. Wafatannuna, dan mereka memfitnah kami andinina dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awsan. Dan mereka berusaha mengembalikan kami untuk menyembah berhala. Wa an ma kunna nastahil. Dan mereka memaksa kami agar kami menghalalkan apa yang dulunya kami menghalalkan dari perbuatan keji. Falamma qaharuna ketika mereka memaksa kami, wa zalamuna ketika mereka menzalimi kami, wa dayyaqu alaina dan ketika itu mereka membuat sempit pada, pada diri kami, wa halu bainana wa baina dinina dan mereka menghalangi kami antara kami antara, dan agama kami. Harajna ila baladik kami pun keluar ke negara engkau. Wakhtarnak alaman siwak dan kami memilih engkau wahai Najasyi daripada yang lainnya. Waragibna fi jiwarika dan kami sangat senang tinggal di sisimu. Ya. Warajauna alla nudlim indak. Kata kata kata kata Ja'far dan kami berharap engkau wahai Najasyi tidak menzalimi kami. Kemudian apa yang dikatakan Najasi? Ya. Najasyi pun berkata, ya. lihat ini, nanti kita akan ambil faedah yang luar biasa. Najasi mengatakan, halma akami mimma ja'a bihi anillahi syai'. Kata Najasyi, adakah sesuatu yang engkau bawa dari dari Allah Subhanahu wa taala ya ada nggak sesuatu wahyu yang diturunkan kepada kalian ya. kemudian kata Ja'far qala na'am betul wahai sih, ada wahyu yang diturunkan kepada kami kemudian Ja'far pun membacakan awal-awal dalam surah Maryam dia menyebutkan kaf ya ain sad dzikru rahmat rabb dzikru rahmat rabbika 'abdahu zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya Kata Ja'far menyebutkan awal-awal surah Maryam. Kemudian pada saat itulah Najasyi berkata, "Fawallahi la usallimuhum ilaikuma inna hadha din walladhi jaa bihi Isa la yakhruja min miskatin wahidah." Kata Najasyi, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Demi Allah katanya Najasyi, saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Sesungguhnya apa yang mereka bawa ya, dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam merupakan berasal dari satu sumber. Demi Allah kata Najasyi tidak akan saya serahkan kepada kalian. Intalika, pergilah kalian berdua. Ya. Ketika diusir Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, mereka berdua ini pun pada saat itu pun Abdullah bin Rabi'ah sudah menyerah. Ya sudah, kalau begitu Amr kita pulang aja ke kota Mekah, ya. Percuma. Tetapi Amr bin As orang yang cerdas, orang yang cerdik dia. Kemudian dia mengatakan kata Amr bin As, tidak, ada satu masalah. Kalau seandainya masalah ini kita ungkit, niscaya Najasi akan mengusir mereka. Apa-apa itu? Kata-kata Abdullah bin Rabi'ah. Kata kata Amr bin As bahwasanya orang, orang mereka mengatakan Isa ibnu Maryam adalah hamba. Sedangkan Najasi meyakini Isa adalah ya, Tuhan, ya, anak dari dari Tuhan. Ya, orang-orang saling meyakini demikian. Ya. Kata Amr bin As, kenapa Amr bin As ya ingin mengatakan demikian? Kenapa? Karena manusia jika disinggung dalam perkara agamanya, apalagi yang dia yakini, biasanya nggak pakai akal, nggak pakai logi, logika. Ya. Manusia jika anda tegur apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia yakini, kita katakan itu salah, biasanya mereka menolak tanpa menggunakan akal mereka. Makanya manusia kalau dalam perkara agama kebanyakan ya, di antara orang-orang yang menolak dari perkara agama, perkara yang hak, kebanyakan mereka tidak menggunakan akal sehat mereka. Ya. Manusia kalau dalam masalah perdagangan, ya luar biasa mereka menggunakan hitung dan ruginya luar biasa. Tapi kalau dalam masalah agama tidak digunakan akalnya, tidak digunakan akalnya. Makanya antum lihat orang Jepang pintar-pintar mereka, tapi menyembah matahari. Mereka nggak menggunakan akal mereka ketika mereka beribadah. Kalau seandainya manusia menggunakan akalnya, entah itu yang disampaikan al-haq, niscaya mereka akan menerima al-haq. Ya. Kebanyakan orang ketika ditegur dalam perkara agama, spontan mereka marah spontan mereka tidak menggunakan logika logikanya. Ya, makanya kata saya Islam ya kalau seandainya seseorang menggunakan akalnya dalam perkara agama, niscaya mereka akan menerimanya. Tidak ada akal manusia bertentangan dengan saya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada akal manusia bertentangan berarti akalnya yang salah. Ya. Akalnya yang le, yang lemah, tidak memahami apa yang disyariatkan kepada mereka. Nah, Abdullah bin Rabi'ah pun tahu bahwasanya perkataan Amr ini perkataan yang luar biasa. Jika disampaikan kepada Najasyi, bisa-bisa menurut Abdullah bin Rabi'ah, Najasyi membunuh mereka semua. Karena mengatakan bahwasanya Isa adalah Abdul, hamba Allah. Maka Abdullah bin Rabi'ah ini pun kasihan kepada para sahabat. Abdullah bin Rabi'ah kasihan, wahai Amr jangan. Kata, kata Abdullah bin Rabi'ah, la taf'al. Fa arhaman. Wahai Ammar, sesungguhnya mereka itu memiliki syarat, memiliki hubungan darah sama kita. Orang yang berhijrah ke Habasa. Wa inkanu qad khalafuna. Walaupun mereka ini berselisih sama kita, tapi jangan bukan itu. Ya Abdullah bin Rabi'ah kasih, kasihan. Kemudian apa? Kata Amr, Wallahi la ukhbirannah annahum yad'umuna anna Isa ibn Maryam abd. Kata Amr, demi Allah, saya akan mengasih tahu ya, An-Najasi bahwasanya mereka meyakini sesungguhnya Isa bin Maryam adalah seorang hamba. Kemudian ya, Amar pun berkata kepada Najasyi. Ya, dia mengatakan apa? Perkataannya lihat. Cerdas Amr bin As ini sebelum beliau masuk Islam. Ya. Ya. Kata Amr bin As, hal Malik, innahum yakulun fi Isa bin Maryam qawlan azimah. Lihat. Kata Amr, "Wahai Malik, sesungguhnya orang-orang ini mengatakan tentang Isa sebuah perkataan yang sangat agung. Ya. Kau perkataan yang sangat besar terhadap Isa bin Maryam. Azan apa? Belum. Taip. Perkataan yang sangat besar terhadap Isa bin Maryam. Taip. Makanya disebutkan dalam Sahih Muslim ketika Amr ini mau meninggal, Amr bin As, beliau ketika mau meninggal, ya, beliau menyebutkan cerita hidup beliau, ya, di antara kata beliau, saya ini ketika saya eh, hidup saya kata beliau memiliki tiga tahapan. Tahapan pertama kata beliau, tahapan ketika saya berada, berat saja jahiliyah. Kata beliau, tidak ada manusia yang paling saya benci pada saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, saya berusaha untuk membunuhnya. Gimana saya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, kalau saat ini saya mati pada saat itu, laku la aku min ahli nar niscaya saya akan mati dalam api neraka. Saya akan masuk dalam api neraka. Kemudian kata beliau, Allah pun memberi hidayah ya, di hatiku. Akhirnya aku pun memeluk Islam. Maka tidak ada orang yang paling aku cintai di muka bumi ini kecuali Rasulullah Sallallahu Sallam. Dan tidak ada yang paling aku agungi di muka bumi ini kecuali Rasulullah Sallam. Kalau seandainya wahai anakku engkau meminta aku mensifati Rasulullah, aku tidak sanggup mensifatinya. Kemudian hidup hidup beliau sampai beliau meninggal dalam keadaan sedih. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ja'far? Ya. Ja'far mengatakan, ya, perkataan yang sangat indah, beliau mengatakan, Wa Abdullah wa rasuluh." Sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa ruhuh dan ruhnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat yang Allah ya, tiupkan kepada Maryam yang Allah lemparkan kepada Maryam al-uzara ya, yang tidak menikah dia al-battul ya, Kemudian mendengar itu An-Najasyi dia pun memukul tongkatnya sampai dia mengatakan sampai Najasyi ini pun mengambil sebuah kayu. Kemudian Najasyi mengatakan, "Wallahi ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud." Kemudian kata Najasyi, "Demi Allah, apa yang kalian katakan ya, tidak melebihi dari kayu ini. Maksudnya apa yang kalian katakan sama dengan yang aku yakini tentang Isa ibnu Maryam. Ya. Kemudian fatanakhatil ya, para uskup-uskup ini pun tidak terima apa yang dikatakan oleh Najasi. Bayangkan. Ya. Najasi ini seorang raja, tetapi rakyatnya tidak taat. Ya. Uskup apa? Menteri-menterinya tidak tidak taat. Makanya seorang kadang-kadang seorang pemimpin ya jika ya, rakyatnya atau menteri tidak taat maka dia tidak bisa uh, akan digoyang terus pemerintahannya. Najasyi ya. Najasi ini apa? Dia seorang pemimpin tetapi uskupnya, para pendeta-pendetanya tidak tidak taat. Ya. Para pembesar-pembesarnya tidak tidak taat. Mereka pun petanah karat, mereka pun berdehem, ya, mengingkari apa yang dikatakan oleh Najasi. Kemudian kata Najasi, ya, kata Najasi, kata Najasi wa inna khartum wallahi idhabu fa antum sayumum bi ardi. Kata Najasi, walaupun kalian ya, tidak setuju kata Najasi berkata kepada uskupnya, demi Allah kata Najasi pergilah kalian. Pergilah kalian wahai kaum muslimin, sungguhnya kalian berada aman di tanahku di daerah di daerahku. Ya. Pada saat itu pun Amal bin As pun pergi dengan tangan ham, hampa.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 Dengan itu berakhirlah cerita tentang hijrah ke Habah, ke Habasyah. Nah, di sini dari cerita tadi banyak sekali faedah yang disebutkan oleh ahli ilmu. faidah yang luar biasa disebutkan oleh para ulama tentang perjalanan hijrahnya para sahabat ke negeri ke negeri Habasyah. Di antara faedah yang pertama disebutkan ulama bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berhijrah mereka meninggalkan harta mereka mereka meninggalkan kerabat mereka mereka meninggalkan apa yang mereka cintai di kota Mekah. Mereka memilih untuk menyelamatkan akidah mereka. Mereka memilih untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebetulnya seorang muslim ya, ketika dia disuruh di antara dua pilihan, ketika dia di, disuruh untuk memilih di antara dua pilihan antara agama dengan perkara dunia atau antara agama dengan perkara yang lainnya, maka hendaknya dia memilih agama. Makanya Rasulullah SAW dalam setiap nasihatnya, dalam setiap wasiatnya Rasulullah SAW selalu mengarahkan manusia kepada perkara agama. Ketika seseorang ingin memilih istri, maka di Rasulullah SAW pilihlah agama, agamanya. Ketika Rasulullah SAW ya, menyuruh ya, para anak-anak untuk diajarkan apa? Ajarkan agamanya, ajarkanlah sholat, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kebaikan manusia terdapat pada agamanya. Tetapi pandangan manusia terhadap agama, pandangan manusia terhadap agama sangat kecil. Ya. Sangat tipis pandangan mereka terhadap agama. Ya makanya kalau antum tanya orang zaman sekarang, ya anaknya kalau pinter nanti saya masukkan sekolah umum biar jadi dokter, jadi pilot, ya. ya. Tetapi kalau yang bodoh-bodoh masukkan pondok. <laughs> Kalau yang nggak pinter masukkan pondok. Karena pandangannya sangat tipis dalam agama. Padahal agama Islam kita butuh orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dalam perkara agama. Karena memahami agama tidak sembarangan, butuh orang-orang yang cerdas. Ya. Dan perbaikan seorang ya, seorang muslim tetap pada agama agamanya. Di antara faedah yang disebutkan di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW yang mengetahui pentingnya agama bagi seorang muslim, pentingnya din bagi seorang muslim, pentingnya akidah bagi seorang muslim. Mereka memilih akidah, mereka tinggalkan apa yang mereka cintai. Mereka tinggalkan apa yang mereka senangi di kota Mekah demi menjaga agamanya. Maka sepatutnya kita mengikuti para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, dari hijrah ini. Ya. Di sini dimasyurkan seseorang berhijrah meninggalkan daerah negeri kafir ke negeri yang aman, ke negeri kaum kaum muslimin. Ya. Jika seorang mampu untuk berhijrah, ya, meninggalkan tempat yang dimana dia berada pada tempat orang-orang kafir, maka dia disuruh untuk hijrah ke negeri Islam. Seperti itu pula, seseorang yang berada pada sebuah lingkungan, ya, lingkungan yang tidak baik, di mana dia tidak bisa misalnya menjalankan sunnah Rasulullah SAW, bahkan kadang-kadang dia terpengaruh dalam lingkungan tersebut, maka dia disunuh untuk mencari lingkungan yang baik. Karena akidah al-sunnah pada jamaah, bahwasanya lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Makanya iman seseorang itu kadang-kadang tergantung dipengaruhi sangat besar pada tempat dan waktu. Di antara, saya kasih contoh, kadang-kadang iman seseorang naik akibat waktunya. Ya. Contoh pada bulan Ramadan, seseorang rajin baca Quran. Seseorang bersemangat ya, dalam beribadah, beribadah. Kenapa? Karena waktunya waktu yang yang afdal. Karena iman seseorang dipengaruhi dengan waktu. Seperti itu pula tempat. Ya. Tempat mempengaruhi iman iman seseorang. Ya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, amal ibadahnya lebih banyak ya, dia lakukan, amal kebajikan yang dia lakukan di sana lebih banyak ketimbang dia pulang ke ke negerinya. Ya, kenapa? Karena tempatnya. Ya, karena tempatnya. Seperti itu pula seseorang yang ketika berada di lingkungan yang baik, ya, maka tempat tersebut pun mempengaruhi naiknya keimanan sese seseorang. Mempengaruhi naiknya keimanan seseorang. Oleh itu disyariat, ya, disunahkan ya, seseorang ketika dia ya, berada di lingkungan yang tidak baik, di mana dia tidak bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mencarilah dia lingkungan-lingkungan yang yang baik sehingga memungkinkan dia untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tetapi jika dia tidak memungkinkan, ya, kemudian dia tetap istiqamah di lingkungan tersebut, bahkan dia bisa menjalankan sunnah, maka orang tersebut memiliki iman yang luar biasa. Ya, iman yang luar luar biasa. Ya. Kenaikan iman pada diri seseorang yang istiqamah, ya. di saat lingkungan dia tidak bisa berhijrah, kemudian dia tetap menjalankan syariat Islam, bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, berarti iman seorang tersebut luar biasa naiknya. Sebaliknya, seseorang yang berada di lingkungan yang baik, di lingkungan dia bisa menjalankan sunnah, kemudian dia bermaksiat tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW, berarti imannya anjloknya luar biasa. Anjloknya luar biasa. Maka disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna min asaddin nas azaban yawmul qiyamah. Di antara manusia yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat di antaranya salam ail mustakbir. Orang yang miskin sombong. Ya. Miskin, sombong, ya. Kemudian orang ini cacat, bermaksiat lagi. Ya. Luar biasa, ya. Luar luar biasa. Orang kaya sombong gak ada masalah. Orang kaya sombong bermasalah, tapi dia bisa ada yang dia sombong, sombongkan. Tapi ini sudah sudah miskin, kemudian dia sombong, kemudian tidak mau menjalankan sunnah, memusuhi sunnah lagi memerangi sunnah, ini luar biasa anjlok imannya. Ya. Di saat dia lemah dia bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang tua ya sudah mau mati ya kemudian dia miskin kemudian apa macam berzina dia. Ah, ini imannya anjloknya luar luar biasa ya. Tapi dibandingkan seorang pemuda yang syabab ya, syabab ya, seorang pemuda kemudian berhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat lingkungan tidak memungkinkan. Seharusnya dia bermaksiat pada lingkungan tersebut tapi dia beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut imannya naiknya luar biasa. Oleh karena itu mempengaruhi ya. Ya mempengaruhi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah lingkungan yang baik seseorang ya, bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia antara hijrah seseorang ketika dia berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, maka di antara hukum hijrah haram seseorang tersebut kembali ke negeri tersebut. Ke negeri yang dia tinggalkan. Walaupun negeri tersebut menjadi negeri is Islam. Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Ketika, eh, ketika Rasulullah berhijrah ke kota kota Madinah. Beliau tinggalkan kota kota Mekah. Ya. Pada saat itu Rasulullah bersabda, beliau berkata bersuanya. Mekah itu ahabul bilal indallah. Ya. Sesungguhnya negeri yang paling dicintai oleh Allah. Dan meriwayatkan ahabul biqa Allah Bahwasanya negeri yang paling dicintai oleh eh, Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kaumku tidak mengeluarkan dari dariku dari sini kata Nabi saya belum akan tinggal di kota kota Mekah ya. Tetapi setelah penaklukan kota Mekah, kota Mekah menjadi kota yang Islam, kota yang luar biasa ya. Tetapi Rasul tidak kembali. Kenapa? Di antara hukum hijrah, seseorang tidak boleh kembali ke tempat asal yang dia berhijrah. Nah, makanya Rasulullah ketika saat ibnu Khawlah, sahabat Nabi saat ibnu Khawlah, dia orang yang berhijrah ke kota Madinah. Kemudian beliau meninggal di kota Mekah di waktu haji. Rasulullah menangis. Beliau mengatakan, Bi, sesaat ibnu Khawlah. Alangkah kasihannya saat ibnu Khawlah, kenapa dia meninggal di kota kota Mekah. Ya. Kemudian, di antara faidah dari hadis ini, Rasulullah SAW, eh, sahabat Nabi SAW memilih Ja'far untuk berbicara. Tidak memilih yang lainnya. Padahal pada saat itu, rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa dipilih Ja'far? Ya, berbicara kepada orang kufar Quraisy tidak dipilih yang lainnya, sahabat yang lainnya. Karena Ja'far adalah sahabat yang paling pandai dalam berbicara. Paling pandai dalam ya, dalam bermu, bermujadalah, dalam bermunakasah terhadap orang-orang kufar Quraisy. Ya. Pada saat itulah sahabat memilih Ja'far. Seperti itu pula kita dalam perkara agama kita. Ya, kadang-kadang ya. kita melupakan hadis Rasulullah SAW, Ija wisidil amr ila ghairi ahli tidak sa'ah. Kata Rasulullah jika seandainya perkara ini, ya, sebuah perkara jika dialihkan, ya, jika dikasihkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah sah hari kiamat, kata Rasulullah. Seolah-olah kita lupa pada hadis ini. Kadang-kadang dalam kehidupan manusia, kadang-kadang diserahkan perkaranya kepada ahlinya. Ya. Misalnya, ya, membangun masjid, ya. Ustad disuruh menggambar apa macam dan sebagainya. Dia nggak bisa ustadnya butuh ar arsitek. Atau menawar tanah, ustad semua yang menawar tanah. Cari orang yang pandai menawar tanah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih lebih besar. Ya. Kasihkan kepada ahli ahlinya. Makanya Rasulullah SAW dalam perkara apapun beliau kasihkan kepada ahlinya. Ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya, Urwah ibni Jad al-Bariqi, seorang sahabat yang luar biasa berdagang. Ya. Rasulullah SAW mengutus Urwah mengasih Urwah satu dinar ya untuk membeli hewan kurban. Ya. Kata Rasulullah, wahai Urwah beli ini eh, satu dinar untuk hewan kurban. Urwah ini begitu pintarnya dia berdagang, pint, begitu pintarnya dia berbisnis, dia dengan satu dinar bisa membeli dua ekor, dua ekor kambing. Kemudian ek kambing yang satu dijual lagi, dapat lagi satu dinar dia. Satu dinar satu ekor kambing dia kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah SAW tidak turun langsung beliau, tapi beliau serahkan kepada ahli ahlinya. Seperti itu pula kita dalam misalnya berorganisasi, ya, dalam ber eh, apa namanya, dalam bermuassasah, beryayasan. Maka serahkan kepada ahlinya. Yang ini ahli misalnya, ya menawar, nah, maka serahkan kepada kepada mereka. Ini ahlinya dalam misalnya menggambar, serahkan kepada mereka. Ya. Kalau masing-masing ikut dalam segala maka akan hancur. Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW memilih ja, Ja'far dalam berdialog Ya, karena dia ahli ahlinya pada saat itu. Oleh karena itu, ini diantara antara faedah yang penting dari Rasul para sahabat memilih ja, Ja'far. Makanya diserahkan segala urusan itu kepada ahli ahlinya. Baik. Kemudian diantara antara faedah berikutnya ya, dari dari e, kisah ini bahwasanya permusuhan antara orang kafir ya, dengan kaum muslimin, ya, orang kufar Quraisy pada saat itu dengan kaum muslimin, bukan permusuhan mereka ini mengambil harta kekayaan orang kafir enggak, bukan permusuhan duniawi, tidak. Tetapi permusuhan permusuhannya di sini adalah permusuhan agama. Sehingga mereka dikejar walaupun sampai ke Habasyah dikejar oleh orang kufar Quraisy. Kenapa permusuhan permusuhan antara mereka dengan kaum kufar Quraisy adalah permusuhan agama. Oleh karena itu ketika kita bermusuhan dengan orang dengan bermusuhan agama, ya, ketika kita bermusuh ya dengan orang yang tidak senang kepada kita maka harus diperhatikan ya. harus diperhatikan tata bicara kita harus diperhatikan muamalah kita sikap sikap kita kepada orang tersebut ya. karena sedikit kita salah ya maka bagi mudah mereka untuk menghancurkan seseorang ya. bagi mudah bagi mereka untuk menghancurkan seseorang makanya di dalam e, di dalam faedah dari hijrah ini juga bahwasanya seseorang hendaknya dia memiliki orang yang membackingnya dari belakang. Lihat, kenapa sahabat-sahabat yang disuruh berhijrah tersebut, mereka berhijrah, sebagian besar mereka tidak ada yang menjaga mereka di kota Mekah. Sebagian besar mereka dua duafa. Sebagian sahabat-sahabat yang le, lemah. Ya. Sahabat-sahabat yang tidak ada e, pendekingnya di belakang. Makanya Rasulullah SAW Allah pilih dari asrafu kaum. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kaum yang paling mulia. Kaum Quraisy. Kalau seandainya Rasulullah SAW dipilih dari kaum yang lemah, dari bani yang hina, saya begitu mudah orang kufar Quraisy membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah pilih Rasulullah SAW dari kaum yang mulia, dari bani yang paling mulia, dari bani bani Quraisy. Kenapa? Karena kaum inilah yang memba, apa namanya yang membentengi Rasulullah SAW. Makanya Abu Bakar beliau tidak berhijrah ke Abbas karena ada yang melindunginya. Ya, karena ada yang melindungi melindunginya. Seperti itu pula seorang berdakwah maka penting dia memiliki ada yang melindungi melindunginya. Dan ini manhaj di Quranul Karim, manhaj Allah uh, manhaj yang Allah turunkan di Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Shu'aib ya, berkata kaumnya kepada Nabi Shu'aib alaihissalam, kata kaumnya, "Walaula rahtuka la rojemnak, Wahai Shu'aib, kalau bukan seandainya pengikutmu atau keluargamu yang melindungimu, la rojemnak, niscaya kami akan merajuk engkau. Kata, "Wa ma anta alaina bi'ajiz." Kata dia, sungguhnya engkau bukan orang yang mulia di sisi kami. Dan di antara metode seseorang, ya ketika dia berdakwah, ada yang melindunginya. Ada yang memimpin di antara pengikutnya, ataupun orang-orang yang yang lain. Dan ini, sebagaimana Rasulullah SAW dilindungi oleh kaumnya, sebagaimana para sahabat dilindungi oleh kaumnya. Ya. Dan ini merupakan faidah, ya, faidah yang penting. Ya. Sebagian orang beranggapan berdakwah tawakal Allah. Tawakal Allah. Ya. Betul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Ya harus diperhatikan ada yang ya mungkin kalau kita ada masalah ya, ada yang e, e, menyelesaikan masalah tersebut ya. Kalau kita ada bermas bersengketa sama orang lain, mungkin ada orang yang memiliki kedudukan yang menyelesaikan permasalahan. Kemudian di antara faedah berikutnya ketika Rasulullah SAW, e, ketika para sahabat Nabi SAW mereka berhijrah, di sini para ulama mengatakan bolehnya seseorang meminta tolong kepada orang-orang kafir. Ya, meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana Najasyi di sini beliau belum masuk is Islam. Ya, beliau belum masuk Islam. Para sahabat meminta perlindungan, pertolongan kepada orang orang kafir. Dan ini dalil bahwasanya boleh seseorang meminta perlindungan, ya, pertolongan atau suaka kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama beragama Islam. Kemudian di antara faidah ya dari perjalanan hijrah ya ke Habasa ini bahwasanya <clears throat> ketika kita berdialog ya kata untuk ketika kita berdebat ya, dengan orang yang tidak sepaham dengan kita khususnya masail akidah perkara akidah maka seseorang berusaha dia memberikan jawaban sesuai memberikan jawaban dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkara akidah, jika kita memberikan jawaban tersebut berdasarkan Al-Quran, jika kita memberikan jawaban tersebut berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, niscaya biasanya lebih mudah diterima oleh seseorang. Ketimbang seseorang memberikan jawaban yang logika, yang masuk akal, tapi tidak didasari dengan Al-Quran, tidak didasari dengan sunnah Rasulullah SAW, biasanya susah. Siapapun seorang muslim, siapapun dia, jika dia dihadapkan dengan Quran, jika dia dihadapkan dengan sunnah Rasulullah SAW, jika dia memiliki hati yang baik, pasti dia menerimanya. Jika dia memiliki hati yang baik, pasti dia menerimanya. Seorang Muslim jika disebutkan Al-Quran, jika disebutkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, pasti dia akan menerimanya jika dia memiliki hati yang baik. Biasanya orang yang menolak Quran, menolak sunnah, hatinya jahat. Hatinya tidak baik. Hatinya tidak tidak baik. Oleh karena itu, Anda jasi menerima perkataan Ja'far ketika Ja'far menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika Ja'far menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran. Najis cuma menerimanya karena ini sesuai dengan apa yang dia yakini dalam kitab-kitab Injil, Injilnya. Oleh karena itu, di antara faidah yang disebutkan oleh ahli ilm, makanya para ulama salaf terdahulu ketika mereka ya ditanya tentang permasalahan i'tiqad, permasalahan akidah senantiasa mereka menghiasi perkataan mereka dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir bahwasanya agama Islam ini dinun mutakamil. Agama Islam ini agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna. Maka di dalam ketika para sahabat berhijrah, masing-masing sahabat memiliki tugas masing-masing. Di antaranya pemimpin rombongan, di antaranya yang berbi berbicara. Sebab itu pula seorang berdakwah saling melengkapi satu sama yang lain, yang lainnya. Ada seseorang, ya, dia berprofesi sebagai ustadz, maka dia bergerak di bidangnya. Ada seseorang profesinya sebagai pedagang, maka dia bergerak di bidangnya. Ya, dia bisa berdakwah dengan temannya satu letting dengan dia berdagang. Ya. Ada seorang ya dia bergerak di bidang pendidikan karena dia sebagai guru, maka dia manfaatkan apa yang dia miliki. Karena biasanya seseorang lebih menerima apa yang disampaikan oleh orang yang seprofesi dengannya. Ya. Kalau ustadz kadang-kadang berbicara dengan pengusaha banyak nggak nyambungnya, ya. istilah-istilahnya mungkin nggak nyambung. Ya. Tetapi berbicara sama ustadz mungkin banyak nyambungnya. Tetapi jika seorang pengusaha dia berbicara sesama pengusaha yang lain, ya, maka akan mudah diterima. Akan mudah diterima karena dia seprofesi. Ya. Seorang yang berdagang, maka akan mudah diterima ketika dia berbicara sesama peda, pedagang. Karena satu profesi dan saling kenal satu sama sama lainnya. Ya. Maka seseorang hendaknya memanfaatkan ya, apa yang dia miliki. Seorang pelajar dia berdakwah sesama temannya. Ya seorang guru dia berdakwah sesama gurunya seseorang pengusaha, pedagang, dia berdakwah sesama teman rekan dagangnya. Ini diantara e, faedah yang kita ambil dari pelajaran hijrahnya kaum muslimin ke negeri habasah Kemudian yang terakhir, paling terakhir, bahwasanya e, sering disebutkan di buku-buku sirah cerita tentang murtadnya Ubaidullah bin Jahas. Ubaidullah bin Jahas ini adalah istrinya siapa? Istrinya siapa? Ah? Ubaidullah, ah, Ubaidullah suaminya siapa? Suaminya siapa? Ummu Habibah, ya Ummu Ummu Habibah, ya. Ummu Habibah siapa? Yang mana nanti akhirnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering disebutkan di buku-buku sirah dan ini cerita ini cerita yang tidak benar. Bahwasanya Ubaidullah bin Jahas beliau ketika sampai ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, beliau murtad. Beliau murtad. Ya. Karena beliau bahkan disebutkan oleh eh, Al-Waqidi ya, yang dinukil oleh Ibn Hisham bahwasanya uh, beliau ketika sampai negeri Habasyah keinget kembali uh, agama Nasrani. Dulunya beliau sebelum Islam beliau berada dalam agama agama Nasra, Nasrani. Ketika diutus Rasulullah SAW, ya, beliau memeluk Islam, kemudian menikah dengan Ummu Habibah, kemudian setelah beliau berhijrah ke Habasah, beliau ingat kembali tentang masa-masa dahulu kalanya ketika beliau menjadi Nasra, Nasrani. Akhirnya pun beliau menjadi seorang yang murtad. Disebutkan di buku-buku syiar dan sering ini dinukil. Sering ini disebutkan. Sebetulnya cerita ini tidak benar. Cerita tentang e, bahwasanya menjadi murtadnya Ubaidullah bin Jah seorang sahabat yang mulia. Tidak benar. Pertama, cerita ini tidak berdasarkan dengan sanad yang sahih. Cerita ini hanya dinukil oleh Waqidi. Kemudian dia bersa bersandarkan ya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Hadisnya tidak sampai kepada Nabi SAW. Hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Ini tidak sampai kepada Nabi SAW. Pertama hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tidak berasal. Yang kedua, cerita ini ya, Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW. bukan lantaran Ubaidullah bin Jasmur tidak, tetapi Ubaidullah bin Jahaz sahabat yang mulia ini beliau meninggal di kota Habasyah. Beliau meninggal di kota Habasyah. Kemudian beliau mengisyaratkan agar istri beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang benar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan juga oleh Abu Dawud bahwasanya Ubaidullah bin Jahas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau tidak mati dalam keadaan murtad tapi beliau mati Kemudian beliau mengisyaratkan kepada Najasyi agar menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bukti bahwasanya Ubaidullah bin Jas tidak murtad beliau. Bahwasanya beliau ini salah satu sahabat yang pertama-tama masuk is Islam. Bayangkan, sahabat yang meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya demi menjaga agamanya, apakah begitu mudah dia memeluk agama Nasrani? Sedangkan beliau meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan agama agamanya. Kemudian kata para ulama yang keempat, bukti bahwasanya Ubaidullah bin Yazidak tidak murtad. Beliau Ubaidullah bin Jas menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah anaknya Abu Sufyan. Anaknya Abu Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan ya, datang kepada Hirqlah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau datang kepada Hirqlah. Nah, Raja Romawi pada saat itu. Pada saat itu Hirqlah menanyakan adakah ya eh, eh, pengikut dari Nabi yang telah datang kepada kalian pengikutnya adalah murtad keluar dari agama agamanya. Kata Abu Sufyan tidak ada. Kalau seandainya ada niscaya akan disebutkan oleh Abu Abu Sufyan. Ya, kenapa? Karena Ubaidullah bin Jas nikah sama anak anaknya. Tentunya Abu Sufyan lebih mengetahui, mengetahui. Kata Abu Sufyan tidak ada yang murtad. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ubaidullah bin Jahas tidak tidak murtad. Ada pun riwayat yang disebutkan riwayat yang tidak sanad yang lemah cuma sanad mursal, tidak ada sanad yang sahih. Kemudian yang terakhir kepada para ulama ini berkaitan dengan seorang sahabat yang mulia, mulia, seorang sahabat ya yang pertama-tama masuk Islam seorang sahabat yang berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak pantas maka akidah seorang Muslim bahwasanya seorang sahabat berhati-hati dalam perkara sah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan perkara sahabat, perkara kaum muslimin biasa seorang tidak boleh ya memastikan atau mengatakan dia keluar dari Islam kecuali sesuatu yang jelas, sesuatu yang yang jelas. Apalagi ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara akidah kita adalah takzimu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sering ya keliru dalam masalah sahabat ya sering saya membaca ya orang sering membandingkan Jelas ada mufadalah, ada keutamaan satu sahabat dengan yang lain. Tetapi sebagian orang kadang-kadang menulis ya di website dan semacamnya, kadang-kadang mensifati sebagian akhlak jelek dari karangan sahabat. Misalnya sahabat ini suka pemarah, sahabat ini suka tidak sabar. Dia membandingkan dibandingkan dengan sahabat ini, ini keliru. Di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menutup masawi kejelekan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia mengatakan demikian jika ada hajah, jika ada perlu. Jika tidak perlu maka tidak perlu dia mengatakan sahabat ini ya suka marah, sahabat ini seperti ini seperti ini. Maka ini tidak tidak benar dalam bermanhaj kepada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang menutupi ya jika ada kejelekan, ada kekurangan di kalangan para sahabat Nabi, mereka menutupi, kita menutupinya tidak disebutkan. Tidak tidak disebutkan. Wallahu alam bishawab mungkin ini yang dapat disampaikan, moga-moga bermanfaat ya. Taib. Ada pertanyaan, <clears throat> apakah wanita Nasrani pada saat ini dapat disebut ahli kitab dan bagaimana hukum menikahinya? Ya. <clears throat> Iya. Para ulama berselisih tentang ahlul kitab. Siapakah itu ahlul kitab? Sebagian ahlul ilm, ya. Disebutkan dalam buku-buku tafsir ketika mereka mentafsirkan soal Maidah tentang ahlul kitab itu siapa? Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ahlu kitab itu adalah ahlu kitab zaman dahulu, yaitu ketika tidak ada tidak banyak penyimpangan di antara mereka, ya. Tidak ada tidak banyak penyimpangan di antara mereka. Sekarang kata mereka ini bukan ahlu kitab lagi, bukan ahlu ahlul kitab, ya. Kemudian dua pendak, pendapat yang kedua, para ulama mengatakan selama dia itu Nasrani, selama dia itu beragama Nasrani, walaupun penyimpangan tersebut banyak, Ya, penyimpangan tersebut banyak ya Injilnya telah dipalsukan, kemudian mereka bertambah keyakinan dengan keyakinan yang tidak diyakini oleh orang-orang terdahulu, mereka tetap dikatakan ahlu ahlul kitab. Dan pendapat inilah pendapat yang paling insya Allah mendekati kebenaran. Kenapa? Karena dari sejak dulu Allah Subhanahu wa taala mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang paling besar daripada dosa dosa syirik. Adapun setelah itu penyimpangan-penyimpangan yang lain, ini buah hasil dari dosa-dosa dosa syirik. Oleh karena kata ulama, selama dia beragama Nasrani, walaupun dia memiliki penyimpangan melebihi dari penyimpangan orang orang terdahulu, ya, maka tetap dia dikatakan ahlu ahlul kitab. Oleh karena itu pembahasan ahlul kitab ini pembahasan yang sangat lebar di kalangan ula, ulama al-sunnah wal jamaah. Kemudian, taib. Kapankah Raja Habasah memeluk agama Islam? Tidak disebutkan secara detail dalam buku-buku tarikh bahwasanya kapan dia memeluk agama Islam. Tapi disebutkan dalam salah satu buku dalam buku Manhajul Istidlal Ahlu, Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Manhajnya, cara beristidlalnya ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Di sana disebutkan, seorang penulis menyebutkan bahwasanya ketika Ja'far berdialog ya, dengan Raja Najasyi, ya ketika datang Amr bin As, ya ketika meminta Raja Najasyi untuk memulangkan kaum muslimin ke negeri Mekah, ke kota Mekah, pada saat itulah setelah kejadian tersebutlah Najasyi memeluk agama agama Islam. Tapi kapan, tahun berapa tidak diketahui tidak tidak ketahui karena Najasyi pada asalnya dia menyembunyikan keislaman keislamannya tetapi dia masuk Islam dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi beliau memberitakan tentang wafatnya Najah Najasyi dan menyuruh para sahabat untuk menyolatkan menyolatkannya orang kafir tidak boleh disolat disolatkan kemudian Taib. Bahasa apa yang digunakan dua orang utusan berhadapan dengan Raja Najasyi? Apa tujuan mengembalikan rombongan hijrah itu? Pertama, bahasa yang digunakan adalah berbahasa ah, berbahasa Arab karena mereka adalah orang yang ahli lughah, ahli bahasa bahasa Arab. Makanya bahasa yang digunakan adalah bahasa bahasa Arab. Najasyi dia juga berbahasa bahasa bahasa Arab walaupun ada bahasa karena bahasa Habasyah ada juga bahasa tersendiri tersendiri tapi banyak kemiripan dengan bahasa ah, bahasa Arab ya. Najasyi memahami bahasa bahasa Arab. Kemudian apa tujuan mengembalikan rombongan hijrah itu. Sebagaimana saya jelaskan bahwasanya permusuhan mereka dengan kaum muslimin bukan permusuhan masalah dunia, tetapi permasalahan aga, agama. Tujuannya agar mereka menjadi murtad, keluar dari agama Islam, kembali ke agama nenek moyang moyang mereka. Ini tujuan mereka. Atau mereka mengajak menyiksa kaum muslimin sampai mereka keluar dari agama mereka. Kemudian Baik. Apaan ya Ustaz? Apa yang menyebabkan kebanyakan dari kita tidak bertanya kepada ahlinya? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Ya banyak sekali ya. Eh, kebanyakan kita tidak bertanya kepada ahlinya banyak sekali dan sebabnya karena kita tidak memahami bahwasanya perkara tersebut dikembalikan kepada ahli ahlinya. Yang kedua, kadang-kadang kita meremehkan perkara yang seder, sederhana. Ya, pada sebetulnya perkara itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bertanya kepada kepada ahlinya. Kemudian ya, kadang-kadang ada juga sifat yang sebagian orang kadang-kadang dia tidak mengetahui masalah tersebut, tetapi karena ada kesombongan yang ada pada dirinya atau rasa malu untuk mengatakan tidak tahu, akhirnya pun atau malu untuk bertanya, akhirnya pun dia tidak bertanya kepada ahli ahlinya. Dan ini banyak, apalagi khususnya orang ustadz seperti saya. Ya. Ketika ditanya sebuah pertanyaan, ya seorang ustaz itu kadang-kadang ya apa namanya? Susah dia menjawab wallahu a wallahu alam. Padahal para ulama itu begitu mudah mereka menjawab wallahu a wa alam. Ya, karena kadang-kadang juga lingkungan juga menyebabkan demikian, ya. Kalau di misalnya di negeri Arab ya, di Saudi, di Madinah ya. Kalau syekh-syekh terbiasa menjawab wallahu alam, orang menghormati mengetahui perkataan wallahu alam itu menunjukkan kedalaman ilmunya. Berbeda dengan lingkungan di Indonesia. Kalau ustaznya banyak wallahu alam, wah, ustaznya bodoh ini. Ya. Eh, akhirnya ustaznya nggak bisa warak ya nggak bisa nggak bisa warak akhirnya ustaznya pun berusaha untuk menja menjawab ya karena lingkungan kadang-kadang juga mempengaruhi mempengaruhi ya akhirnya seorang e, tajarru ya berani menjawab apa yang tidak dia ketahui ya seorang muslim hendaknya dia tidak malu menjawabkan wallahu a wallahu a'lam Taib. Soal Ustadz, ana ialah, ana ialah seorang yang baru menuntut ilmu. Sering disebutkan istilah hadis sahih, hadis daib. Pertanyaannya bagaimana kita mengetahui hadis yang sahih dan hadis daib? Ya. Ini saya juga belajar 9 tahun untuk mengetahui hal ini. Ya. Ya. Memenuhi hadis sahih ataupun hadis daib. Ya. Orang belajar, belajar ilmu hadis cuma satu aja tujuannya. Mengetahui ini hadis sahih atau ini hadis daib baik Itu aja. Orang menghabiskan waktu puluhan tahun hanya untuk mengetahui dua hal ini. Sama orang belajar fikih, puluhan tahun dihabiskan cuma hanya ingin mengetahui masalah yang rojih, ya, perkara yang rojih terhadap masalah, atau mengetahui hukum sebuah masalah. Ya. Adapun mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang daif, ini ya kita kembali kepada pengertian. Ya. Adapun caranya bagaimana mengetahuinya, tapi kembali ke pengertiannya. Para ulama menyebutkan hadis sahih itu hadis apa? sebagaimana disebutkan oleh Suyuti, Ibnu Salah dan yang lainnya, beliau mengatakan bina sanaduhu Allah bitin an mislihi ila muntahahu min ghairi sujudin wala Ada sebuah hadis yang sanadnya bersambung ya. Kemudian dinukil oleh perawi-perawinya adalah orang yang udul terpercaya ya. Kemudian memiliki hafalan yang kuat, dhabit ya, hafalannya luar biasa ya An-Mislihi, yang mana semua rawi rawi semacam ini. Ya, terpercaya, kemudian ya, kuat hafalannya, bagus hafalannya. Ya. Kemudian hadisnya tidak ada syad, ya, tidak bertentangan, dan tidak ada cacat di dalam hadisnya. Ini kaidah mengetahui ya, hadis sah, sahih. Adapun hadis dhaif adalah hadis yang mayafkidu min faqdi min min ma, min syartil qabul. Hadis dhaif adalah hadis yang yang mana syarat-syarat hadis sahih tersebut tidak terpenuh, terpenuhi. Tadi lima syarat. Sanatnya bersambung, kemudian yang meriwayatkan adalah terpercaya, kemudian dhabit, orangnya apa? Bagus hafalannya, kuat hafalannya, kemudian tidak ada syarat-syarat itu bertentangan atau menyelisihi di hadis-hadis yang lain. Kemudian wala illah dan tidak ada cacat dalam hadisnya. Lima syarat. Adapun hadis dhaif, jika syarat ini tidak terpenuhi maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Ini mengetahui cara hadis sahih dan hadis dhaif. Adapun prakteknya ini luas sekali, ya, luas, luas sekali. Tapi ambil kaidah ini. Baik. ini ada pertanyaan, ada pada, pada saat sahabat berhijrah meninggalkan orang yang dicintainya, apa yang mereka tinggalkan untuk orang yang ditinggalkannya pada saat berhijrah? Ya, ada sebagian mereka yang meninggalkan harta, ya, ya. Ada sebagian mereka ya meninggalkan eh, apa namanya sebagian yang mereka mereka miliki. Bermacam-macam apa yang mereka tinggalkan, ya. Kemudian pada saat berhijrah untuk, untuk kehidupan mereka, ya, ini tidak dijelaskan ya di dalam sanad yang sahih ya ketika mereka berhijrah apa yang mereka bawa ya, apa yang mereka bawa bahkan ya dalam sanad yang lemah pada saat itu ketika sahabat berhijrah pada saat itu mereka menunggangi sebuah kapal menaiki sebuah kapal dengan harga setengah dinar setiap orang membayar setengah setengah dinar ya tetapi sanad ini sanad yang lemah tetapi tidak tidak mengapa disebutkan dalam ciri cerita ya cuma hanya ini saja yang disebutkan dalam buku-buku sirah apa yang dibawa mereka tidak satu pun yang menyebutkannya sepengetahuan saya. Allah alam. Ya, ada pertanyaan, bagaimana cara kami Ustadz para pemuda di zaman saat ini untuk menjaga keimanan kami yang kadang-kadang turun naik dengan banyaknya fitnah, ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, pertama adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan ya hati-hati kita agar tetap istiqah, istiqomah. Kemudian yang kedua adalah seseorang dengan sering-sering dia ya menghadiri majelis majelis taklim, ya pengaji pengajian ya dengan hadirnya di majelis taklim di situ ada nasihat, di situ ada motivasi yang membangkitkan semangat semangat kita. Yang ketiga adalah kita berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan para asatidah, dengan ustaz-ustaz. Tentunya berteman kepada orang-orang tersebut meningkatkan iman iman kita. Kemudian cara berikutnya agar kita menaikkan iman kita adalah dengan cara kita membaca sirahnya para ulama terdahulu ya, syarahnya para ulama terdahulu. Makanya disebutkan dinasihatkan oleh sebagian masyayikh jika seandainya iman kita lagi naik ya, bacalah buku-buku yang berat, buku-buku yang berat, buku-buku perkara akidah, buku-buku masalah fikih, buku-buku yang berat yang memutar yang memeras otak Anda. Jika Anda semangat iman Anda. Jika iman Anda turun, jika iman Anda lemah, yang malas, yang membaca dan apa, bacalah buku-buku sirah, bacalah buku-buku sejarah, sejarah. Jangan dibalik. Ketika semangat, ya ketika semangat baca buku buku sirah tapi ketika lemah nantinya bacanya novel atau bacanya komik ya, ya. tapi ketika semangat bacalah buku-buku yang berat ya buku-buku yang memeras otak otak anda membutuhkan pikir pikiran tapi ketika iman anda lemah bacalah buku-buku yang memberikan semangat seperti buku-buku sejarah para ula, ulama syiar alam ubala dan yang lainnya Masih ada waktunya nih? 5 menit eh, ya itu. Kini kalau kalau habis kasih tahu ya. Ya, Taib, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan yang berkaitan pada masa sekarang. Apakah kita boleh sholat gaib bagi orang Islam yang meninggal di pesawat Air Asia? Sebagaimana mesti mensolatkan, sebagaimana Nabi mensolatkan wajah Najasi pada saat meninggal. Mohon jelasannya. Baik. Para ulama berkhilaf. Ya, khilaf para ulama tentang sebab sholat ga, gaib Nabi. Ya. Kenapa Nabi sholat gaib terhadap najah, Najasi? Ada banyak sebab disebutkan ada beberapa sebab di antaranya sebab yang pertama disebutkan Katakan oleh ahli ilm bahwasanya najasi meninggal tidak ada yang menyolatkannya. Dia hanya muslim sendiri sendirian. Makanya kata saya najasi adalah seorang raja yang tidak ditaati oleh para pembesar-pembesar pembesarnya. Dia mati meninggal tidak ada yang menyolatkannya sedangkan dia berislam akhirnya pun Nabi menyolatkan menyolatkannya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, sebab adanya salat gaib, mereka melihat dari sisi lain. Najasi ini seorang rah, raja, memiliki kedudukan, memiliki pangkat yang tinggi, ya maka hendaknya disolat disolatkan hendaknya disolat disolatkan mereka melihat ilahnya apa mereka keduduk kedudukan ya seorang rah, raja akhirnya pun disolat disolatkan wallahu alam yang paling benar tetapi saya meyakini yang paling benar adalah yang pertama bahwasanya disyariatkan salat gaib disyariatkan sholat gaib bahwasanya jika tidak ada yang menyolatkannya. Dengan dalil apa? Dengan diantaranya dalilnya adalah banyak para sahabat Nabi SAW ketika mereka berperang, berhijrah, mereka meninggal tidak ada satupun dijelaskan Nabi menyolatkannya. Jika seandainya sholat gaib masyru, niscaya akan dilaksanakan oleh Nabi SAW. Padahal sahabat yang berjuang, sahabat yang uh, yang berdakwah yang meninggal ya di kota Syah, di kota Yaman pada saat itu tidak ada satupun yang disolatkan oleh Nabi saw kalau tah seandainya masyru, niscaya akan dilaksanakan Nabi SAW sholat. Ya. Tetapi ini masalah sekali lagi masalah khilafiyah, masalah persisnya di kalangan para para ulama. Nah, sebagian ulama melihat bahwasanya yang disolatkan tersebut adalah orang yang memiliki keduduk, kedudukan. Yang ketiga, mereka berpendapat siapapun yang meninggal yang belum menyolatkannya boleh menyolatkan menyolatkannya dan ini menurut saya wallahualam pendapat yang paling lemah di antara sekian pendah pendapat. Ya, dan ada sedikit pendapat yang dikemukakan oleh para fuqaha fuqaha. Allahu a'lam bishawab. Ya, beliau menanyakan, bolehkah seorang berdoa kematian karena dia takut untuk bermak bermaksiat. Pada asalnya seorang dilarang untuk meminta ma mati. Seandainya seorang dilarang untuk meminta mati, jika seandainya kata seorang ingkar adalah but, jika seandainya mengharuskan demikian, maka hendaknya dia mentalik doa tersebut ya. Allah mahyini fa'inkan al hayatu khairun li Ya Allah hidupkanlah aku jika seandainya hidup itu lebih baik bagi bagi aku dan jika seandainya mati itu lebih baik maka matikanlah aku. Jika seandainya dia mengharuskan demi demikian, maka dia harus mentaklik. Pada asalnya seseorang dilarang untuk meminta mati kenapa? Bisa jadi bertambah umur Anda, bertambah pahala Anda di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Bisa jadi dipercepat mati ketika mati Anda dalam keadaan yang tidak tidak baik, ya. Bisa jadi dengan bertambah umur Anda Anda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa siksa neraka. Oleh karena itu, hendaknya semua pada asalnya tidak meminta mati kecuali jika seandainya mengharuskan kata Rasulullah maka hendaknya dia taklik doa doanya dia katakan jika seandainya mati itu lebih lebih baik atau jika seandainya hidup itu adalah yang lebih lebih baik baginya. Habis? Ah. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana cara terbaik untuk menasehati teman yang tutur eh, yang putur sangat lama? Sudah sering diajak taklim, tapi sering memberi alasan untuk menolak. Bagaimana agar ikhlas eh, agar ikhlas taklim? Ya. <clears throat> Pertama, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah semata-mata di tangan Allah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha'. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk ya, kepada siapa yang engkau hendaki, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya. Inna kata di ma'ahabta walakin Allah yahdi mayyasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ini yang pertama. Harus kita yakini bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang dai atau sebagai seorang yang mengajak teman kita, kita hanya bisa menyampaikan. Bisa menyampai, menyampaikan. Jika kita sudah menyampaikan, maka membukakan hatinya, yang menjadikan hatinya bergerak ke majlis taklim adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini bahwasanya hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah didoakan, ya. Didoakan teman Anda itu agar hadir di majlis taklim, Anda di dalam salat Anda, di dalam salat malam Anda, di ketika Anda ya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan agar dia bisa menghadiri majlis majlis taklim. Kemudian yang ketiga adalah kita bermuamalah kepada dia dengan muamalah yang baik. Kita bermuamalah kepada dia dengan muamalah yang baik. Kenapa? Kata Rasul al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada agama teman temannya. Biasanya kalau kita sudah bermuamalah dia dengan muamalah yang baik, kita menjadi teman dekat dia.